Siapa di antara kita yang ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah ya? Kita tidak ingin wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Semua kita ingin wafat kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Semua kita ingin wafat kita dalam keadaan kita beramal saleh. Apa amal yang bisa menyebabkan kita wafat di atas kebaikan? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan amalan-amalan yang mudah-mudahan dengan beramal itu akan menyebabkan kita insya Allah wafat di atas kebaikan. Di antaranya hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, mungkin antum pernah mendengar hadis ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li lalu Allah taala berfirman kepadaku Ya Muhammad atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Fakultu, lalu aku berkata, La adri, aku tidak tahu ya Allah. Awadu'a kaffah baina mangkibai hatta wajatu burdaha baina thadiyai kata Rasulullah. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alim tuma fis iwal wal ard. Aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Fakal. Lalu Allah berfirman lagi kepadaku. Ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihi al-malahu al-a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Aku tu bala. Aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Lalu Rasulullah bersabda, "Fa'amal kafarat, famashjul aqdami ilal jama'at." Adapun amalan penebus dosa, famashjul aqdami ilal jama'at, itu berjalan menuju solat berjamaah. solawat tiba ba'da sholawat. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Wa isbabul wudu'i indal makruhat. Dan menyempurnakan air wudu, berwudu di saat-saat yang sulit. Faqala Allah. Lalu Allah Ta'ala berfirman kata Rasulullah Sodakta. Kamu benar wahai Muhammad. Faman fa'ala dhalik, asya bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khatihatihi kayomi waladatu ummu. Siapa yang melakukan perbuatan tadi wahai Muhammad maka ia akan hidup dalam keadaan baik ia akan wafat dalam keadaan baik dan ia pun akan bersih dari dosanya seperti ia dilahirkan oleh ibunya kembali. Subhanallah. Melanggengkan tiga perkara. Melanggengkan tiga perkara ini. Yang pertama apa? Berjalan menuju sholat berjamaah. Yang kedua apa? Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga apa? menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit ketika cuaca yang sangat dingin atau ketika kita sakit tapi kita sempurnakan wudhu apa kata Allah siapa yang melakukan itu ia akan hidup dalam keadaan baik ia akan wafat dalam keadaan apa baik dan ia akan bersih dari dosanya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah ya akan Islam azakumullah. Namun perjalanan menuju masjid memang perjalanan iman, Pak. Banyak pemuda yang bisa menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Banyak pemuda yang bisa malat ma, lari maraton sampai puluhan kilometer. Tapi untuk berjalan ke masjid 200 meter, kakinya terasa berat sekali. Ini menunjukkan memang perjalanan menuju masjid perjalanan paling berat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bayangkan ya akan Islam, ini amalan yang pertama yang Allah jamin tiga amal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang melakukannya ia akan wafat dalam keadaan baik kata Rasulullah. Allah yang menjamin langsung itu. Ya. Yeah. Makanya setiap kita bertanya-tanya selama ini kita ini menjaga nggak salat berjamaah? Selalu semangat tidak untuk selalu salat berjamaah? Selalu rindu tidak ketika kita mendengar suara azan dikumandangkan? Apakah hati kita terasa terketuk ketika muadzin berucap hayya ala sholat ataukah ternyata hati kita tak terketuk sama sekali merasa betah tidak kita duduk di masjid menunggu sholat berikutnya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran atau mendengarkan pengajian. Kalau kita bisa merutikan hal itu ya akal Islam, setidaknya pada maghrib sampai isya saja kita berada di masjid, duduk, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ataupun yang lainnya, maka subhanallah dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah, "Wan intidharu shalawati ba'da shalawat fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid Itu pahalanya sama dengan riba ribat itu berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad di jalan Allah. Besar palanya ya akal Islam. Yang kedua, <clears throat> bagaimana supaya kita wafat di atas kebaikan? Membiasakan amalan saleh. Syekh Utsaimin mengatakan, "Man ta'awwada 'ala syai'in mata 'alaihi." Siapa yang membinas, membiasakan dirinya dengan suatu perbuatan, biasanya ia akan meninggal di atas kebiasaannya tersebut. Orang yang terbiasa dan membiasakan dirinya dengan maksiat, biasanya ia wafat di atas maksiat itu. Orang yang membiasakan dengan ketaatan, insya Allah Allah wafatkan ia di atas ketaatan tersebut. Ya. Coba tanya setiap kita. Selama ini kebiasaan kita apa, Pak? Apakah kebiasaan kita selama ini kebaikan? Adakah amalan yang selalu kita biasakan dalam kehidupan? Pernahkah kita melanggengkan setiap hari baca Al-Quran misalnya satu juz atau setengah juz saja? Atau kita biasakan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Atau kita biasakan untuk sholat tahajud di malam hari. Ataukah kebiasaan kita selama ini hanya di depan smartphone, main BBM-an, whatsappan, ngobrol ngalor tidur, habis waktu tidak ada manfaatnya. Maka ya akal Islam azakumullah Setiap kita bertanya Selama ini kita sudah membiasakan kebaikan atau tidak Ataukah kita ada kebiasaan buruk yang kita rahasiakan Kalau Allah Kita khawatir Akibat daripada kebiasaan buruk yang kita rahasiakan itu Allah wafatkan kita di atasnya Makanya kata Rasulullah SAW Wa inna rajul <clears throat> la ya'malu bi amali ahli jannati sittina sana wa huwa min ahli nar. Seseorang ada yang beramal selama hidupnya 60 tahun beramal saleh. Namun ternyata ia penduduk api neraka. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, "Fima yabdu nas itu sesuai yang tampak kepada manusia. Al-Hafidh Ibn Hajj Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis ini beliau berkata, tampaknya orang ini ada amalan rahasia yang ia biasakan. Orang tidak tahu, orang menyangka dia orang saleh, orang menyangka dia orang berbuat kebaikan. Rupanya dia ketika ia sendirian, ia membiasakan perbuatan maksiat kepada Allah. Akibatnya ia ia wafat di atas maksiat tersebut. Sallallahu salamata wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah ya Akhir Islam daripada membiasakan perbuatan keburukan sekecil apapun. Amalan yang ketiga yang mudah-mudahan menyebabkan kita wafat di atas husnul khatimah. Apa itu? Mem, ya, senantiasa membantu orang lain. Kata Rasulullah, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su." Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang kita berikan kepada orang lain itu bisa mencegah kejadian-kejadian yang buruk yang akan menimpa diri kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya akal Islam, pernahkah kita membantu saudara kita yang kesulitan? Pernahkah kita terbetik di hati kita ketika melihat saudara-saudara kita yang miskin sana untuk kemudian membantu mereka? Padahal kata Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah, "Ayul a'mali ahabbu ilallah Wahai Rasulullah, apa sih amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim. Au taqdi anhu dainan au takshif anhu kurbatan au tatrud anhu ju'an wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin lahu ahabu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahra kata Rasulullah Amal yang paling dicintai oleh Allah kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau kamu bayarkan hutang dia, atau kamu hilangkan kesulitan dia, atau kamu usir rasa lapar dia. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia lebih aku sukai daripada aku beritikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Siapa di antara antum yang pernah itikaf di Masjid Nabawi sebulan? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Ternyata ada yang lebih utama dari itu, Pak. Kata Rasulullah, aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia itu lebih aku sukai daripada aku beritikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Masya Allah. Wallahu fi al abdi madam al abdu fi awni akhih. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah bersabda, Allah akan senantiasa membantu hambanya selama si hamba itu selalu membantu saudaranya. Perbuatan yang ma'ruf yang ma'ruf ini. Sana'i'un ma'ruf taqi maqa masari as-su'. Perbuatan kebaikan yang kita persembahkan kepada orang lain itu, kata Rasulullah suatu ketika akan membantu kita menghindarkan kita dalam ya, ketika kita ditimpa kejadian-kejadian yang buruk, termasuk ketika kita di saat sakaratul maut. Amalan yang keempat, yang insya Allah mudah-mudahan menyebabkan kita wafat di atas kebaikan. Hadis yang dikutip oleh Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih dari hadis Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, Ehfadillah yahfadka. Ehfadillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu." Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapanmu. Al-Hafidh Ibn Rajab ketika menafsirkan hadis ini beliau mengatakan, "Eh fadillah, jagalah Allah ai ihfaz hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu." Artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, yahfadka niscaya Allah akan jaga kamu. Kata al Hafidz Ibnu Rajab, yahfazuka fi dunyaka wa dinika wa akhiratika. Allah akan jaga kamu pada dunia kamu, pada agama kamu dan pada akhirat kamu. Adapun pada dunia kamu, Allah akan jaga hartamu, Allah akan jaga badanmu, Allah akan jaga istri dan anakmu. Adapun pada agama kamu, Allah akan jaga agamamu sehingga kamu senantiasa istiqomah di atas agamanya. Adapun pada akhirat kamu, Allah akan jaga kamu ketika kamu sakaratul maut dan ketika di hari kiamat nanti. Ketika manusia sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, eh, fadillah, Jagalah Allah. ya Yahfadka. Niscaya Allah akan jaga kamu. Kita ingin, akhi, di akhir hayat kita Allah menjaga kita. Di saat sakaratul maut di situ iblis berusaha untuk menggoda kita. Tapi ketika kita menjaga agama Allah, maka kita pun dijaga oleh Allah ketika kita sakaratul maut. Ini amalan-amalan ya akhi yang ditunjukkan oleh hadis yang insya Allah mudah-mudahan membantu kita untuk apa? Agar kita wafat di atas kebaikan. Kita mohon kepada Allah husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah supaya kita diwafatkan di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Lalu siapa lagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan? <clears throat> Yang kedua. Yang pertama siapa dia? Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan siapa yang pertama? Yaitu orang-orang yang dijadikan beramal saleh di saat telah mendekati ajalnya sehingga ia wafat di atas amalan soleh tersebut. Yang kedua ya akhwat Islam azakumullah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia? Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda <clears throat> إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبد شرا أمسك بذنبه حتى يوفيه يوم القيامة Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya, siksanya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah akan biarkan ia berbuat dosa, bergelimang dalam dosanya. Sampai Allah siksa dia semuanya dalam kehidupan akhirat nanti. Kata Rasulullah, orang yang Allah inginkan kebaikan ternyata orang yang dipercepat dipercepat siksanya di dunia, Pak. hidupnya ya hidupnya mungkin susah, penyakit menimpa dia, serak rezekinya, terus saja berbagai macam ujian menerpa kehidupan dia. Sehingga ketika ia meninggal dunia, ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak mempunyai dosa. Masya Allah. Namun apakah boleh kita berdoa kepada Allah Ya Allah, percepatlah siksaku di dunia. Boleh nggak Pak? Hah? Jangan. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW menjenguk seorang laki-laki yang lama penyakitnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "La'allaka da'awta Allah, sa'alta Allah syai'a." Barangkali kamu pernah minta kepada Allah sesuatu, si orang ini berkata, "Na'am ya Rasul." Iya. Apa yang kau minta kepada Allah? Kata orang ini, "Ya Rasulullah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, semua azabmu yang kau hendak timpakan di akhirat, percepatlah di dunia." Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Innaka la tutiqu kamu tidak akan mampu, tidak akan mampu. Ala takul, kenapa kamu tidak mengucapkan doa ini? Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan dan pelihara kami dari adab api neraka. Lalu si orang ini pun langsung berdoa kepada Allah. Tak lama kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Kita jangan berharap, ya Allah, percepatlah siksaku di dunia ini. Jangan engkau siksa aku di akhirat. Antum yakin bisa sabar? Belum tentu, Afi. Ya. Memang betul Tanda orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah percepat sanksinya di dunia. Ada sebuah contoh yang terjadi di, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis yang dikutip Imam Al Hakim dalam kitab Mustadraknya dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al Bani rahimahullah. Bahwa ada seorang laki-laki, seorang sahabat Rasulullah sedang berjalan. Rupanya berpas-pasan dengan seorang sahabiat wanita. Dan sahabiat ini dulunya seorang pelacur. Lalu laki-laki ini menggoda wanita ini dan menjulurkan tangannya. Lalu si wanita ini berkata, "Mah, jangan begitu. Inna Allah qad jahana bil, bil, bil Islam." Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kita Islam. Kita bukan lagi di masa jahiliyah. Rupanya orang ini segera sadar si laki-laki ini. Pergilah dia. Tapi kemudian dia tengoki lagi si perempuan itu. Ditengoki lagi sambil berjalan. Pas balik lagi tahu-tahu nabrak tembok, jebol. Uh, sakit. Ya. Akhirnya ia pun lapor ke Rasulullah dan cerita tentang kejadian tersebut. Sahabat ini cerita ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Anta mimman aradallahu bika khaira. Kamu termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan atas kamu. Inna Allah idza arada bi amdin khaira ajjala uqubata fid dunya. Allah apabila menginginkan kebaikan kata Rasulullah, Allah percepat sanksinya di dunia. Antum pergi ke mall lihat cewek-cewek cantik, ih masya Allah. Atau pulang ke rumah pusing kepala sakit. Allah inginkan kebaikan buat antum. Yang musibah itu Pak, ketika kita berbuat maksiat kok nikmatnya tambah banyak ya. Ada nggak orang seperti itu? Dia berbuat maksiat, nikmat tambah banyak. Dia berbuat maksiat, nikmat tambah datang. Ada apa ini? Terkadang ada orang beranggapan, jangan-jangan Allah ridho sama saya. Buktinya, nikmat selalu datang ke saya. Padahal disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya kata Rasulullah apa? "Idza ra'aita Allah a'ta lil halil 'abdi ma ahabba min ad-dunya wa huwa muqimun ala ma'siyati fa inna ma huwa istidraj" kata Rasulullah. Faqra in syi'ta. Kata Rasulullah apabila kamu lihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang ia mau dalam kehidupan dunia sementara si hamba itu terus-menerus berbuat dosa. Itu sebetulnya Allah sedang mengulur dia supaya tambah sesat. Silakan baca kata Rasulullah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am itu. Di mana Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' ketika mereka melupakan peringatan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan dari segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu sehingga ketika mereka telah bergembira terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, akhadnahum baghtah, kami sekonyong-konyong menyiksa dia. Faizahum mublisun. Maka kemudian dia pun menjadi orang-orang yang berputus asa. Sekitar tahun yang lalu saya ngobrol dengan seorang ikhwan udah ngaji alhamdulillah. Dia mengeluh dan berkata kepada saya, "Ustaz, istri saya itu belum pakai jilbab qadar Allah." <clears throat> Dia juga malas buat sholat. allah dia saya punya toko, dia juga punya toko. Dan sekarang toko saya ini lagi lemes, lesu. Sementara toko istri saya tambah rame, semakin hari semakin rame. Pernah suatu ketika Ustadz saya nasihatin istri saya, Ma, sholat dong. Apa jawaban dia? Saya nggak sholat, buktinya toko saya tambah rame. Kamu aja yang sholat, tambah seret rezeki kamu. Itu kan tanda Allah masih sayang sama saya. Masya Allah ya akal Islam orang ini tertipu. Dia seakan menganggap bahwa tanda kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada dia adalah kalimatan. Sungguh benar firman Allah, "Fa insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla kata Allah adapun manusia apabila kami menguji ia dengan kesenangan Allah bukakan kesenangan kepada dia si manusia ini berkata Allah memuliakan diriku Adapun ketika Allah seretkan rezekinya, Allah sempitkan rezekinya, Si hamba ini berkata, Allah menghina diriku. Allah berfirman, kala sekali-kali tidak. Itu bukan tanda Allah merahmati seseorang. Itu bukan tanda Allah sayang kepada seseorang. Kasih sayang Allah jangan dinilai dengan harta, jangan dinilai dengan kenikmatan ya akhi. Tapi hakikat kasih sayang Allah kepada seorang hamba adalah hidayah kepada kebaikan. Apakah antum kira orang semakin kaya semakin Allah rahmati dia? Belum tentu. Terkadang ada orang semakin kaya, itu semakin menunjukkan Allah murka kepada dia. Maka dari telah Rasulullah SAW sabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan bagi seorang hamba kebaikan, Allah percepat siksanya di dunia. Dalam dalam riwayat Tabrani, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira, yusib minhu." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan berikan musibah terus dalam hidupnya. Maka kalau antum akhi diberikan oleh Allah kesulitan hidup, bersyukurlah kepada Allah. Kalau antum akhi diberikan oleh Allah penyakit, bersyukurlah kepada Allah. Kalau antum akhi ternyata setelah berbuat maksiat, ternyata Allah berikan kepada antum kesulitan, kesusahan, ataupun penyakit di badan berterima kasihlah kepada Allah. Karena itu hakikatnya adalah Allah menginginkan kebaikan kepada diri kita. Tapi ketika kita telah berbuat maksiat kok tambah sehat badan tenang-tenang saja. Segera takut kepada Allah. Segera istighfar. Jangan sampai itu menjadi istidraj buat kita. Ya. Iya. Maka ini Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Siapa dia? Orang-orang yang Allah percepat siksanya di mana? Di dunia. Makanya kalau antum melihat orang-orang yang susah hidupnya, mungkin mereka jauh lebih baik daripada kita. Kalau antum melihat orang-orang yang masya Allah rezekinya seret, tapi kok biasa sabar orangnya, itu orang mungkin seribu kali lipat lebih baik daripada kita. Ikhwatul Islam, Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi? Orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka. Hadis yang dikuat oleh Muslim dalam sahihnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah fakihkan ia dalam agama, ia jadikan paham pada agama, ia jadikan semangat mencari ilmu agama. Insya Allah antum antum semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang Allah inginkan berikan kepada antum. Semangatnya antum untuk menuntut ilmu itu tanda Allah kebaik, inginkan kebaikan kepada antum. Cuma yang jadi permasalahan pertahan untuk mempertahankannya ini Thomas. Kadang ada orang, Masya Allah, rajin menuntut ilmu. Tapi ketika Allah berikan cobaan sedikit, mulai mundur dengan rapi. Sedikit demi sedikit. Ada orang begitu, Pak. Iya. Ketika Allah berikan kepada dia ujian, hilang dari apa? Majlis ilmu. Lalu ia pun sudon kepada Allah berburuk sangka kepada Allah. Sehingga ia beriman kepada Allah di saat diberikan kenikmatan saja. Orang-orang ini Pak yang disebutkan oleh Allah Orang-orang yang beriman kepada Allah di, di tepi jurang Fa'in asabatu khairun itma'an nabih Fa'in asabahu khairun itma'an nabih Ketika ia ditimpa kenikmatan Imannya tenang tapi ketika ia ditimpa fitnah dan ujian, inqalaba ala wajhi. Ia balik ke belakang, khasirat dunia wal akhirah. Orang ini merugi di dunia dan akhirat. Ketika kita, Masya Allah tenang, nuntut ilmunya. Tapi ketika kita diberikan kesusahan, mulai mundur. Nauzubillah kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Makanya jangan merasa pede, ah saya yakin saya bakalan istiqomah kok. Dari mana? Kita nggak boleh merasa pede. Lah. Mintalah terus kepada Allah supaya Allah memberikan kenikmatan ini terus jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan menuntut il, ilmu. Wallah, ilmu lebih baik daripada harta. Antum punya mobil berapa? Apakah antum akan bawa ke dalam kuburan? Antum punya rumah mewah, mega, apakah antum akan kira rumah itu akan menolong antum dalam kuburan? Tidak. Yang akan kita bawa kepada kehidupan akhirat apa itu, Pak? Kata Rasulullah, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a anhu sa'iru amalihi illa min salat." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, akan terputus dari seluruh amalnya kecuali dari tiga. Yang pertama apa? Ilmun yuntafa'ubi. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang mendoakan dia. Yang ketiga apa? Sodakatun jariah. Sedekah yang sifatnya jariah. Iya. Ilmu dengan ilmu antum bisa beramal soleh. Tapi antum dengan tanpa ilmu antum tidak bisa beramal soleh. Mungkinkah seseorang beramal soleh tanpa ilmu? Tidak mungkin. Karena kata para ulama ilmu, amal tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum dengan ilmu tahu ini jalan surga, jalan neraka. Dengan ilmu antum tahu ini halal, ini haram. Dengan ilmu antum tahu ini diridai oleh Allah atau tidak. Makanya ilmu itu luar biasa. Perintah Allah dalam Al-Quran untuk menuntut ilmu luar biasa. Ketika Allah mensifati penduduk api neraka, bagaimana sifat penduduk api neraka? Allah berfirman walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun sungguh kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penghuni-penghuninya bagaimana sifat mereka mereka memiliki hati tapi tidak untuk untuk tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah dan mereka memiliki telinga kata Allah tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Lalu Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal bahkan lebih sesat lagi. Apalah manfaatnya hidup Pak kalau tidak digunakan untuk menuntut ilmu Pak? Tidak ada manfaatnya. Orang yang jauh ilmu itu hidupnya lebih sesat daripada binatang ternak kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Antum-antum semuanya telah diberikan menuntut ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan ia faqih. Tapi faqih itu bukan hanya sebatas duduk di majelis taklim. Tapi betul-betul dia ingin mendalami agamanya. Dia pelajari bagaimana tentang hukum-hukum Allah. Makanya Pak, tata cara menuntut ilmu yang paling bagus itu dengan kajian rutin bahas kitab, habiskan kitab. Adapun tablik abar abarkar seperti ini hanya sekali-kali. Kalau antum hanya mengandalkan tablik abwak akbar sini, tablik ah, akbar sana, ilmu antum gak bakal bertambah kalau seperti itu caranya. Kalau antum ingin berhasil dalam menuntut ilmu, pelajari buku dari buku by buku. Ambil kitab Muktasor, ringkasan fikih misalnya pelajari sedikit demi sedikit antum kuasai dari wudhu dari sholat tentang zakat tentang puasa tentang haji itu buku habiskan kalau kita terkadang maaf-maaf saja Pak ya <clears throat> gaya kajian kita seringkali mirip-mirip konser atau nggak konser kalau ada ustadz, wah ramai udah. Kajian rutinnya sepi. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Justru seharusnya kalau kajian rutin itu yang harus kita apa? Utamakan. Kenapa? Karena kajian rutin itu sifatnya taksil, mengokohkan ilmu. Sedangkan kajian tablik abar seperti ini hanya sebatas apa? Ya, sebatas wawasan saja, wawasan yang sifatnya umum. Coba antum sudah belum mengkaji kitab usul salata sampai habis? Belum. Sudah belum antum mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi? Per hadis antum pahami? Belum kan? Belum. Atau antum pelajari kitab Bulughul Maram sampai habis? Belum juga arti dalam agama, Pak. Kalau ternyata cara belajar kita masih ngawur seperti itu. Makanya untuk menjadi fakih dalam agama, di sini kita butuh fokus dalam menuntut ilmu, kuasai kitab-kitab. Makanya lihat para ulama terdahulu, mereka dalam belajar ilmu itu begitu, dimulai dari kitab-kitab ringkasan dulu, mukhtasar mukhtasar dulu, Kemudian mereka naik lagi, naik lagi, naik lagi sampai ilmunya mereka matang, matang. Kalau di zaman dahulu Pak bukan hanya sebatas mem memahami tapi menghafal. Sementara di zaman sekarang orang Indonesia maaf-maaf saja lebih senang memahami tapi untuk menghafal males. Ya nggak Pak? Iya. Iya. Padahal saya punya kajian di beberapa tempat itu kajian saya rata-rata tentang hadis. Ada yang sudah sampai seribu hadis. Saya tanya kepada hadirin, hadirin sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk ke seribu hadis. Dari seribu hadis ini sudah sudah berapa yang dihafal? Diam seribu bahasa. <laughs> Dari seribu hadis ini sudah berapa yang dihafal? Antum bisa hafal 40 hadis saja alhamdulillah banget gitu kan. Ini enggak ada. Sangat disayangkan sekali. Cara belajar kita yang perlu untuk diperbaiki, Pak, diperbaiki. Supaya kita masuk dalam hadis tersebut yufaqihu fid din. Allah jadikan ia faqih dalam agama karena faqih itu bukan hanya sebatas duduk di majlis taklim tapi faqih itu betul-betul paham tentang ilmu-ilmu Allah secara mendalam. Iya. Pelajari, pelajari terus Pak, pelajari. Dalami terus. Jangan kita hanya meng, apa namanya uh, memuaskan diri hanya dengan yang ada di internet. Jangan. Kita harus kuasai buku. Iya. Nah itu PR buat antum semuanya. Sudah berapa buku yang sudah antum pelajari? Duduk di majlis taklim seorang ustadz. Habiskan, kuasai. Ya, Allah. Yang keberapa? Hah? Yang berapa? Yang keempat. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan? yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah kesabaran dalam hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim. "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kata Rasulullah, pemberian Allah yang paling baik dan yang paling luas itu apa? Kesabaran, Masya Allah. Betapa indahnya hamba yang sabar itu, Pak. Dan kata para ulama, sabar itu ada tiga derajat. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Istiqomah di atas ketaatan. Ini yang paling berat. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ini pun juga tak mudah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah dan cobaan. Dan ini pun juga panas. Memang yang namanya sabar itu nggak enak. Mana ada sabar yang enak? Nggak enak, Pak. Kita beriman kepada Allah butuh kesabaran tidak? Sangat butuh. Iman tidak akan hidup tanpa kesabaran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata apa? As-sabru fil iman bimanzilatir rah fil badan. Kesabaran dalam keimanan itu sama dengan kepala dalam badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Untuk mendirikan sholat butuh kesabaran tidak Pak? Allah berfirman, Wa "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha." La nas'aluka rizqa, kata Allah. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Untuk sabar di atas sholat langgeng terus tepat pada waktunya bukan perkara yang mudah. Untuk kesabaran, Pak. Untuk kita langgeng di atas ketaatan, membiasakan ketaatan, butuh kesabaran. Apalagi yang namanya meninggalkan maksiat. Uh, ini Pak. Iya. Untuk kita tidak berbuat maksiat sementara di mata kita ada maksiat dan syahwat kita menggebu-gebu. Wah, itu paling sulit sekali. Makanya kata para ulama Nabi Yusuf diberikan oleh Allah hakikat ujian. Bagaimana tidak di hadapan Nabi Yusuf wanita yang sangat cantik jelita. Sudah begitu dia bangsawan, mengajak berzina. Sudah begitu dia di, di tempat yang tidak ada orang melihat siapapun juga. Bayangkan kalau antum berada di sebuah kamar berdua dengan wanita yang sangat cantik dan dia menawarkan dirinya kepada antum. Antum sabar nggak kira-kira? Itulah hakikat ujian. Iya. Hakikat ujian itu ketika jalan menuju maksiat itu dimudahkan oleh Allah. Di saat kita mudah berbuat maksiat, disitulah ujian dan kesabaran kita diuji. Kalau dahulu Pak, para sahabat diuji oleh Allah ketika ihram, ketika sedang berihram. Itu yang namanya binatang buruan itu tiba-tiba mendekat. Bahkan mudah ditangkap dengan tangan. Bukan ditombak, ditangkap pakai tangan mudah. Padahal kan ketika sedang ihram haram ber berburu. Tapi ini buru, binatang buruannya malah mendekat. Tapi ketika tidak berihram, binatang buruannya menjauh. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu La yabluwannakumullahu bi syai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan yang mudah untuk ditangkap oleh tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Lalu Allah berfirman, agar Allah mengetahui siapa di antara kamu yang takut kepada Allah ketika sendirian. Di zaman sekarang kita pun diberikan kemudahan untuk berbuat maksiat. Nih, smartphone. Dengan mudahnya antum ketika sendirian membuka dunia YouTube sana. Berbagai macam situs-situs porno dan yang lainnya Mudah, semudah-mudahnya. Semua itu ujian buat kita. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Banyak di antara kita di depan orang kelihatan takwa, tapi ketika sendirian, maaf, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Padahal Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, kata Rasulullah wasallam kelak nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki membawa pahala sebesar-besar gunung pahala. Tiba-tiba Allah hancur leburkan pahala-pahala itu. Ketika ditanya wahai Rasulullah siapa mereka hai Rasulullah merugi sekali. Kata Rasulullah hum qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang mengambil waktu malam seperti kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka ketika bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. bila Pak, kalau kita masuk dalam hadis ini. Di hadapan manusia ketika kuat kepada Allah, tapi ketika kita sendirian, kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ya, Allah salamatul afiyah. Kita mohon kepada Allah ya agar Allah melindungi kita dari hal seperti itu. Itu semua akibat daripada kita tidak sabar. Maksudkan Allah untuk kesabaran itu luar biasa sekali. Ya. Dan memang Pak, setiap orang yang mengatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah enggak? Pasti. Coba aja buka oleh antum dalam surat Al-Ankabut ayat 1. Kalau beriman apa? Alif Lam Mim Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tak mungkin. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Dengan ujian itu kami tahu Siapa yang jujur imannya Dan siapa yang imannya dusta Apakah antum kira ketika kita berkata kepada Allah, Ya Allah, aku kembali kepada engkau. Allah akan biarkan begitu saja. Berapa banyak orang yang bertaubat kepada Allah dan menyatakan dirinya, Ya Allah, saya taubat kepada engkau. Namun tiba-tiba ujian menerpa kehidupannya. Untuk Allah mengetahui benar nggak nih taubatnya nih. Adapun orang yang taubatnya benar, dia yakin ini ujian dari Allah agar Allah tahu apakah dia jujur dan keimanannya atau tidak. Ikhwatul Islam, azakumullah. Makanya minta kepada Allah supaya kita ini diberikan kesabaran, Pak. Dan Allah memerintahkan dalam Al-Quran sabar banyak sekali. Di antaranya di akhir surat Ali Imran. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kokohkan kesabaran kamu dan berjagalah dan ya bertakwalah Allah menyuruh kita untuk bersabar tapi ternyata sabar itu mudah diucapkan semua ustadz, semua orang pasti mudah untuk berceramah tentang kesabaran tapi ternyata dalam aplikasinya belum tentu bisa sabar Ya. Kita hanya bisa bergumam dan meminta kepada Allah, Ya Allah, berikan kepada kami kesabaran dikala ujian-ujian itu menerpa diri-diri kami, Ya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah. Yang keberapa? Yang kelima, Siapa orang-orang yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka? <clears throat> Diajarkan ia Al-Quran. Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum sebaik-baik kamu adalah Man al Qur'ana wa 'allamahu. Yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan kepada manusia. Sebaik-baik kamu berarti orang ini diberikan kebaikan oleh Allah. Allah inginkan kebaikan. Bahkan Rasul mengatakan sebaik-baik kamu Siapa sebaik-baik kamu itu kata Rasulullah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al Al-Quran. Berarti ini orang sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Termasuk Pak padanya yaitu sunnah. Karena Al-Quran memerintahkan kepada apa? Ikutin sunnah Rasulullah. Oh, iya. Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan al-hikmah, sungguh ia telah diberikan kebaikan yang banyak, kata Allah. Dan para ulama rata-rata ketika menafsirkan al-hikmah yaitu maknanya as-sunnah. Bahkan ya Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamkhiti mengambil sebuah kaidah bahwa semua kata al-hikmah dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah as-sunnah. Iya. Dan Allah mengatakan dalam surat itu, "Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang diberikan oleh Allah al-hikmah, berarti ia telah diberikan kebaikan yang banyak sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dalam hadis tadi Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran dan apa? Mengajarkan. Coba tanya kepada diri kita. Sudah berapa ayat kita pelajari Al-Quran? Ataukah kita ini hanya sebatas membacanya, Masya Allah Ustaz, Alhamdulillah saya setiap setiap bulan khotam Quran. Bagus. Tapi kamu sudah belajar belum? Sudah mempelajari berapa ayat? Antum tahu Umar bin Khattab mempelajari surat Al-Baqarah 11 tahun. 11 tahun beliau mempelajari surat Al-Baqarah. Antum belajar surat Al-Baqarah berapa tahun? Mulai satu ayat. Ibnu Umar dulu menghafal surat Al-Baqarah sambil mempelajarinya itu 8 tahun. Masya Allah. Makanya para sahabat terdahulu itu lebih lebih mendahulukan pemahaman dalam ayat-ayat dipahami, ditadaburi, dipahami per ayat, makna-maknanya apa, faidah hukumnya apa saja dalam ayat tersebut, apa yang bisa kita ambil faidahnya. Itu penting sekali, Pak. Ya. Maka antum kalau antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti antum telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Siapa lagi yang Allah inginkan kebaikan kepada dia? Yang keberapa? Yang keenam. Yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah sifat lemah lembut. tawadu mudah dalam bergaul dan dekat dengan manusia. Ini berdasarkan hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah dan hadisnya dari Imam Ahmad, Tabrani dan yang lainnya. Rasulullah SAW yahrumu 'alan nar haram atas api neraka ala kulli hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas atas setiap orang yang tawadu lembut sahal mudah dalam bergaul dengan manusia qarib dan dekat dengan manusia Ternyata orang yang punya sifat ini kata Rasulullah ia haram atas api neraka. Ini orang telah diberikan kebaikan oleh Allah. Pertama tawadu. Tawadu itu apa sih Pak? Tawadu itu kebalikan dari som, sombong. Sombong itu apa Pak? Sombong itu kata Rasulullah, batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh manu, manusia. Antum pernah nggak menganggap remeh orang yang lebih dangkal ilmunya dari antum? Misalnya antum melihat ada orang baru ngaji, karena dia baru ngaji, antum merasa saya lebih baik dari dia. Kalau antum pernah merasa saya lebih baik dari dia, Coba dengarkan perkataan iblis la'anahullah yang mengatakan ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Berarti ada sifat iblis dalam hati kita. Berarti ada kesombongan di hati kita, Pak. Antum alhamdulillah sudah hafal Al-Qur'an, hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dan ketika melihat orang yang kurang hafalannya, antum merasa diri antum lebih lebih baik. Sombong telah bertengger di hati antum. Akhwat merasa dirinya sudah bercadar, jilbabnya jilbaber, jilbab ngeleber-ngeleber. Ketika melihat akhwat yang baru ngaji, kerudungnya cuma di dililit-lilit si akhwat ini langsung menganggap remeh menganggap leceh dan memandangnya dengan pandangan sinis berarti ini akhwat sudah ada dalam hatinya kesombongan Akhi Al-Hasan Al-Basri ketika mensifati orang zuhud apa kata Al-Hasan Al-Basri الزاهد الذي إذا رأى الناس ظن أنه خير منه Orang yang zuhud itu hakikatnya orang yang apabila melihat orang lain ia merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia nggak pernah merasa dirinya lebih baik. Bakar bin Abdullah berkata, Aku kalau melihat yang lebih muda dariku, aku bergumam, Aku telah mendahului dia dalam kemaksiatan. Kalau aku melihat orang yang lebih tua dariku, aku bergumam. Dia telah mendahuluiku dalam ketaatan. Pernahkah kita merasa diri kita seperti itu, Pak? Ya, akhi. Kalau ternyata kita masih merasa lebih baik daripada orang lain, ketahuilah perasaan itu membuat Anda rendah di mata Allah. Kalau kita masih merasa dan merecehkan orang lain, oh Allah di mata Allah kita tidak lebih ya baik daripada jualan. Apa itu jualan? Jualan itu hewan yang sukanya ngedorong-dorong tai ayam tuh Pak. Apa itu? Bahasa Indonesia apa sih? nggak tahu saya binatang apa. Iya. Ikhwatul Islam, Allah Jangan kita menganggap karena kita banyak beramal saleh, lalu kita merasa diri kita lebih baik daripada orang yang tidak beramal saleh. Hanya karena antum selalu sholat tahajud, hanya karena antum suka sholat puasa sunnah, lalu antum melihat diri antum, masya Allah, tinggi derajatnya. Allah itulah yang disebut dengan ujub. Ujub pak, kata Ibnu Ibnu Qayyim. Orang yang sholat malam janganlah menganggap remeh orang yang sedang tidur. Sungguh kata Ibnu Qayyim, orang yang tidak sholat malam lalu bangun dalam keadaan menyesal, lebih baik, jauh lebih baik daripada orang yang sholat malam. Namun setelah itu ia merasa dirinya lebih baik. Maka dari itu ya akhi azakumullah, jangan sampai amalan soleh menipu kita. Banyaknya ilmu yang kita pelajari jangan sampai malah menambah kesombongan kita. Karena hakikat ilmu bukan itu. kata Hasan al-Basri, "Laisal ilmu bikatsrati riwayah." Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya periwayatan, bukan. Walakin al-khasyah, tapi hakikat ilmu itu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pertanyaan pada diri-diri kita. Lamanya kita menuntut ilmu, sudahkah menambah ketawaduan kita? Menambah rasa takut kita kepada Allah? Ataukah malah menambah kesombongan kita di hadapan manusia? La hawla wa la quwata illa billah. Bukan itu tujuan menuntut ilmu ya akal Islam. Hanya sebatas berbangga dengan banyaknya riwayat. Bukan. Maka kata Rasulullah, Allah haramkan atas api neraka siapa? Yang pertama orang yang tawadu. Yang tawadu. Yang kedua apa? Lain lemah lembut. Ya. Lemah lembut itu dicintai oleh Allah, ya. Lemah lembut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sabda "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq." Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Rasulullah juga bersabda, ar la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan apa? merusaknya, mengotorinya. Untuk melihat orang-orang kristenisasi ketika mereka menjalankan kristenisasinya, mereka gunakan kelembutan. Hasil lembut di hadapan kaum muslimin tersenyum masya Allah ya santun memberikan bantuan kepada orang-orang susah akibatnya apa karena dibungkus dengan kelemah lembutan itu jadi terlihatan apa indah ketika orang syiah datang kepada antum dengan lembutnya banyak orang yang tertipu memang kelemah lembutan itu luar biasa maka kita yang di atas sunnah, cobalah bungkus sunnah itu dengan kelemah lembutan. Saya yakin manusia akan berbondong-bondong menerimanya. Sunnah itu Pak, di hadapan manusia sudah menyeramkan loh Pak. Sudah gitu orangnya kerang. Waduh. Ya. Orang tambah lari. Maka bungkuslah sunnah dengan kelemah lembutan. Dengan senyum antum kepada manusia. Sementara kita tahu Rasulullah sabda, "Atabastum fi wajhi akhika sadaqah." Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sedekah. Ya. Tersenyum. Masya Allah. Ikhwatul Islam. Kemudian kata Rasulullah yang diharamkan atas api neraka siapa? Sahal, mudah. Mudah dalam apa, Pak? Mudah dalam jual beli. Mudah di dalam menagih hutang mudah di dalam pergaulan dia. Makanya kata Rasulullah, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, mudah pula dalam menagih hutang. Masya Allah. Selama ini kita mudah nggak pak bergaul dengan orang? Atau kita selama ini, uh, masya Allah, abasa tawatawalla, Bermuka masam dan berpaling. Qarib. Yang keempat kata Rasulullah yang diharamkan atas api neraka apa? Qarib. Dekat maksudnya dekat kepada manusia. Ya, dekat kepada manusia. Terkadang ada jenis orang, Pak. Orang untuk mendekatinya takut karena lisannya yang Suka nyakitin, nyelekit kalau ngomong tuh pak. Iya. Kalau ngomong nyelekit, ada nggak orang kayak gitu Pak? Jadi kalau kita mau mendekat sama dia kayak gimana gitu ya? Takut dari apa? Dari keburukan dia. Sementara kata Rasulullah inna min asyaddin nasi adaban yaumal kiamah man tarakahun nas itiqa asyarrih. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat yaitu orang yang dijauhi manusia karena takut keburukan dia. Ya, karena takut dari lisan dia yang tajam. Karena takut dari tangan dia yang suka memukul dan yang lainnya. Nah, ini ya fi Empat orang, empat sifat yang Rasulullah katakan haram atas hati. Berarti orang ini telah diberikan oleh Allah apa? Kebaikan. Allah inginkan kebaikan kepada dia. Kemudian yang terakhir yang ingin saya bahas. Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan kepada dia? Yaitu suami-suami yang berbuat baik kepada istrinya. Itu suami yang Allah inginkan kebaikan kepada dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk istrinya dan aku yang paling baik untuk istri-istriku kata Rasulullah. Sebaik-baik kamu, kalau kamu menjadi baik itu karena Allah yang memberikan kebaikan kepada kamu. Antum sebagai seorang suami, masya Allah berhasil di masyarakat. Keberhasilan anda di masyarakat luar biasa. Belum belum berhasil kalau ternyata istrinya masih bilang, apa suami saya ini? Iya. Makanya keberhasilan antum sebagai seorang suami dilihat istrinya bagaimana ia berbicara tentang suaminya. Kalau memang istrinya orang istri yang baik. Makanya coba di antara kita Pak, mungkin di antara antum kebanyakan udah pada nikah semuanya nih. Iya, yang sudah menikah, tanya kepada diri antum. Bagaimana sikap antum kepada istri antum itu? Karena Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu yang terbaik kepada siapa? Istri. Iya. Kata Abu Darda, Suami yang baik itu bukan hanya sebatas tidak pernah menyakiti hati istri. Tapi suami yang baik itu adalah yang sabar menghadapi gangguan istri. Ya. Banyak suami tidak pernah menyakiti hati istrinya. Tapi banyak suami tidak sabar ketika istrinya berbuat sesuatu yang menyakiti hatinya. Nah, suami yang baik itu yang sabar menghadapi apa? gangguan istrinya kata Abu Darda radhiyallahu anhu arwah. Iya. Tapi istri yang di belakang jangan memuji suami. Nah, nanti sampai rumah saya memuji istri suami saya. Ah, saya mau sakiti hatinya, sabar apa enggak? Iya. Ikhwata Islam, azakumullah. Ini juga tentunya buat kita semuanya para laki-laki. Iya. Siapa yang ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, Jadilah ia lelaki yang terbaik terhadap istrinya. Iya. Allah alam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya, silahkan. Demikian ikhwatal Islam pendengar Radio Roja rahimakumullah sesi materi dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrul Salam hafirullah dalam tema hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jal yang kami siarkan dari Masjid Islamic Center Kota Bekasi. Apakah Kita simak sesi tanya jawab berikut ini. Selamat mendengarkan kembali. Yang diadakan sholat Jumat tidak tahiyat masjid itu sholat yang dilakukan di masjid baik masjid jami maupun masjid yang bukan jami pokoknya masjid musola masuk masjid nggak pak masjid langgar masuk masjid nggak masjid cuma sholat jangan dilanggar iya. surau masjid bukan masjid Pokoknya segala tempat yang memang dikhususkan itu sebagai sholat dan diadakan sholat berjamaah lima, waktu, lima waktu itu disebut dengan mas masjid. Maka dicariakan kita untuk sholat tahiyat masjid. Kalau di Indonesia kan ada istilah masjid, musola, surau, gitu kan. Itu kan istilahnya orang Indonesia aja pak sebetulnya. Kalau di Saudi Arabia nggak dikenal ada musola. Musola itu justru di zaman Rasulullah itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat id itu musola namanya. Minta didoain Ustadz agar bisa melunasi hutang-hutang kami yang sangat meresahkan kami. Semoga dipermudah oleh Allah untuk bayar hutang. Ya amin ya rabbal alamin. Tapi antum jangan sedih, Pak. Karena Rasulullah ketika meninggal dunia pun juga ninggalin hutang. Iya. Baju besinya yang masih digadaikan kepada orang Yahudi. Ustaz, saya mem mem mempunyai istri yang saya tidak izinkan untuk bekerja di luar. Tetapi Ustadz terkadang istri saya merasa malu ketika bertemu teman-temannya yang bekerja di luar dan juga malu terhadap keluarga saya Ustadz. Saya minta nasihatnya Ustadz. Bilang ke istri, kamu malu sama teman-teman kamu? Malulah. Kamu malu sama keluarga saya? Malu. Kamu malu gak sama Allah? Malu gak sama Allah? Sementara Allah yang memerintahkan kamu untuk ting banyak-banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna." Wahai para wanita, tinggallah kamu di rumah-rumah kami Masa kamu malu mengamalkan perintah Allah? Iya, jangan malu sayangku, cintaku. Iya. iya. Biar orang mencemoohkan kamu asal Allah ridho kepada kamu dan kamu ya Masya Allah, Alhamdulillah, terpelihara kesucian dirimu. Itu lebih baik buat kamu. Insya Allah untuk masalah apa namanya uang saya cukupi kamu insya Allah. Kamu nggak usah khawatir kalau saya meninggal dunia bagaimana. Saya akan usahakan mudah-mudahan ada pekerjaan yang mudah-mudahan bisa kamu teruskan setelah saya meninggal dunia insya Allah. Tenangkan hati istri pak. Yakinkan bahwa yang ia lakukan itu yang dicintai yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba antum an, apa ajak dia berpikir, kalau kamu bekerja di luar, ini anak-anak kita siapa yang mendidik mah? Apakah kita akan rela anak-anak kita dididik sama pembantu? Jangan sampai. Bagaimana kalau anak kita ber berkata kepada kita, Ma, kalau mama punya emas 2 kilo, mau nggak dititipin ke pembantu? Ya nggak mau lah, kenapa Ma? Ya takut diambil. Oh berarti emas itu lebih berharga daripada saya ya ma ya. Kok saya titipin ke pembantu? Hmm, ya. Mikir dong mikir. mikir. Apakah ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa umur umat Islam hanya 1500 tahun? Dr. Umar bin Fallat bin Hasan Al-Fallatah dalam kitab beliau Al-Wadu' fil Hadis berkata, semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam palsu. Semua hadis yang menyebutkan tentang umur umat Islam sekian, sekian, sekian, itu semuanya apa? Palsu. Apalagi disebutkan dalam kitab Al-Fitan karya Abu Nuaim. Abu Nuaim bin Hamad. Ini terkenal kebaikannya, Pak. Bagaimana kita akan bisa mempercayainya? Apalagi para ulama hadis semua mengatakan bahwa semua hadis, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menyebutkan tentang umur umat Islam. Hanya Allah yang maha Rasulullah SAW saja ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa kata Rasulullah? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Eh kita tahu-tahu menganggap umat Islam umurnya 1500. uh kamu lebih pintar dari malaikat Jibril. Lebih pintar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Banyak orang yang melakukan dosa besar seperti durhaka kepada orang tua, riba, dan lain-lain. Ketika hidupnya Allah berikan kesulitan atau siksaan, apakah orang tersebut masuk pada poin yang kedua? Mudah-mudahan. Dengan siksaannya tersebut, Allah gugurkan dosa dosa. Dengan cobaan-cobaan tersebut Allah gugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan. Ya, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa dia bakalan begini dan begitu hanya Allah yang maha tahu kita hanya berharap dan mendoakan mudah-mudahan demikian Apakah orang yang di hari kiamat pahala yang hancur lebur bisa mengembalikan pahala yang telah hancur tersebut? Di hari kiamat beda Pak dengan dunia. Kalau di dunia antum menghancurkan amalan soleh antum dengan syirik bisa diperbaiki. Di hari kiamat tidak bisa. Di hari kiamat tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Ya. Apakah orang yang kehilangan harta termasuk orang yang dipercepat siksanya? Masuk, karena itu ujian. Iya. Ketika antum hilang harta, sakit nggak hati antum? Sakit dan setiap rasa sakit hati pun juga menggugurkan do dosa, kehilangan harta, kehilangan anak dan yang lainnya. Kan itu ujian. Allah mengatakan apa? Wala nabluwannakum bi minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Wa sabirin. Sungguh kami akan uji kalian dengan apa? dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Itu ujian semuanya. Kehilangan harta berarti masuknya pada apa? Kekurangan harta itu. Bagaimana caranya menghadirkan hati ketika dalam berdoa dan bersabar, Ustaz? Ketika berdoa, antum jangan mikir kemana-mana. Fokuskan untuk memahami doa yang antum panjatkan. Iya. Kalau antum berdoa pikirannya kemana-mana, yakin antum nggak bakal bisa khusyuk. Tapi ketika antum berdoa dan antum betul-betul memahami apa yang antum minta kepada Allah dengan kesungguhan hati, insya Allah itu akan memberikan kepada antum kekuatan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ana seorang pedagang yang kebetulan sekarang lagi diuji sama Allah Bukan kebetulan mas Memang sedang diuji Dengan jualan lagi sepi terus Ustaz Dan Alhamdulillah Ana ngerti dan sabar Tapi istri nggak sabar Ustaz Mengeluh melulu Kadang cekcok sering terjadi Ana sudah seperti Ustadz jelaskan. Bagaimana Ustadz? Iya. Berarti antum diuji juga dengan istri. Bilang ke istri, ya terserah kamu ma. Kalau kamu nggak sabar, ya saya pulangkan kamu ke rumah ibu, bapak kamu. Bagaimana lagi saya sudah berusaha ma. Ini kemampuan saya yang mengatur rezeki bukan saya. Allah saya, saya bukannya bu, bukannya pemalas tidak ya yeah, saya sudah berusaha buka toko saya juga berusaha untuk mengiklankan ke orang-orang dan yang lainnya ternyata sepi terus gimana dong ternyata si istrinya berpikir tapi kamu harusnya mikir dong gimana supaya rame caranya nanya ke orang Bagaimana? Nah, mungkin kalau si istri maksudnya marah di situ memberikan apa? Masukan-masukan yang bagus. Mungkin selama ini kita ini sepinya karena kurang kurangnya kita aktif dalam menjajakan ya barang dagangan kita. Ya kita hanya sebatas nunggu aja di toko. Tapi kalau kita istri-istri misalnya yang kesalnya karena kamu antum sebagai seorang suami malas untuk menjajakan Coba dong, kamu hadir tuh ke sana, ke sini, ke sini, jajakan itu. Mudah-mudahan hal itu bisa memperbaiki. Terima baik-baik. Barangkali itu usulan yang baik dari istri, insya Allah. Iya. Tapi kalau memang antum sudah berusaha dan giat mencari dan ternyata istrinya tidak ridho dengan apa namanya takdir Allah, silahkan antum berikan pilihan ke dia. Iya. Saya sudah berusaha, Ma. Kalau kamu memang tidak ridho dengan rezeki saya, ya silakan saya akan pulangkan kamu ke orang tua kamu. Seperti dahulu Rasulullah SAW ketika para istrinya minta tambahan tambahan apa? Nafkah. Akhirnya Rasulullah meninggalkan mereka 29 hari. Setelah 29 hari lamanya Rasulullah memanggil satu persatu. Iya. Yeah. In إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين wa وأسرحكن sarahan jamila. Hai istri-istriku, kalau kamu memang mengharapkan dunia saja dariku, yang aku tidak mampu untuk memberikannya kepada kamu, maka aku akan berikan kesenangan dan aku akan ceraikan kamu baik-baik. Tapi kalau kamu menginginkan kehidupan Allah dan kehidupan akhirat dan untuk bisa hidup bersamaku, ya, saling membantu dalam bertakwa kepada Allah, silahkan. Ahlan wa sahlan, welcome. Ya. Nah itu sampaikan kepada istri demikian. Tapi ingat ya, antum sebagai seorang suami pun juga jangan otoriter. Barangkali istri itu ngambek sama antum karena tamunya yang kurang gi giat. Coba dengarkan apa keluhan istri. Barangkali istri ada masukan-masukan yang bermanfaat ya, dalam usaha kamu. Ana seorang ikhwan yang awam Ustaz Sama, sana juga awam Pak Kita sama-sama sedang menuntut ilmu Ana seorang mahasiswa umur 20 tahun, alhamdulillah. Dulu pernah pacaran, gak usah cerita. Namun sudah <laughs> putuskan. Ini ngapain aib diceritain? ya. Sekarang alhamdulillah lingkungan dan teman-teman kampus berlandaskan Islam mulai dari situ hati sudah ya tergerak. Anda jadi rindu berdua-duaan dengan Allah. Namun takdir anak membawa anak kesibukan kerja sampingan setelah kuliah. Iman menjadi tarik ulur. Pertanyaan anak, sesungguhnya Allah menginginkan apa dari hamba, Pak Ustad? Dan putus pacaran, no? Diberi ilmu dan diberi kesibukan. Syukron. Alhamdulillah, antum sudah lepas dari pacaran. Bersyukurlah kepada Allah. Tugas antum sekarang cari pasangan hidup yang bisa membantu antum untuk bertakwa kepada Allah. Setelah antum menuntut ilmu, antum bekerja. Kok saya setelah bekerja malah tarik ulur? Iya, karena antum belum punya pasangan. Masih jomblo. Makanya kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya harta yang Allah berikan kepada seorang hamba, istri yang membantu dia untuk menaati Allah. Coba cari istri yang membantu dan mengingatkan dia. Yang memberikan semangat dia menuntut il, ilmu. Coba, antum sudah punya punya pekerjaan. Sudah, Alhamdulillah. Nunggu apa lagi? Nanti Ustadz kalau punya rumah, punya mobil, Bagaimana kalau antum punya rumahnya umur 40 tahun? Punya mobilnya untuk lima, umur 50 tahun. Sudah tua baru nikah. Jangan. Allah berfirman, kunu fuqara yughnihillahu min fadli." Jika mereka fakir, Allah akan kaya rayakan dengan karunia-Nya. Maksudnya dengan pernikahan tersebut. nikah. Makanya anak anjurkan kepada yang menanya tadi, segera mencari pasangan yang salihah yang membantu antum untuk selalu apa? bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan pernikahan antum Allah berkahi antum. Allah berkahi harta antum. Antum semakin menjadi semangat lagi untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bagaimana membedakan rasa ujub atau bangga karena melakukan kebaikan dengan bersyukur karena diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan. <clears throat> Kalau kita diberikan kebaikan, kemudian kita bersyukur kepada Allah, itu namanya syukur. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, lalu kita merasa diri kita lebih baik, itu namanya oh, ujub beda, Pak. Ya, sangat jauh berbeda antara ini dan itu. Ada orang yang bilang seorang murid yang membacakan Al-Quran dan beramal untuk gurunya itu akan sampai. Dengan dalil salah satu dari perkara yang akan dibawa mati yaitu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Ustadz? Kalau antum punya guru dan guru itu yang mengajarkan antum banyak ilmu. Lalu antum amalkan setelah guru antum meninggal dunia tanpa antum niatkan buat guru pun sudah sampai. Kenapa? Karena ya itu adalah hasil usaha guru. Guru yang sudah capek menyampaikan ilmu kepada antum lalu antum amalkan, alhamdulillah. Maka itulah yang disebut dengan ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang berman bermanfaat. Ya. Apa musibah dengan adab? Musibah itu menimpa ya semua orang. Adab disebut adab kalau itu sebagai pembalasan perbuatan keburukan seorang hamba. Maka itu disebut dengan apa? Adab. Ya. Makanya untuk orang yang beriman, kalau dia beramal soleh, lalu ia terkena musibah, itu bukan adab, tapi ujian. Pelebur dosa buat dia. Tapi kalau orang ini banyak berbuat maksiat, terkena musibah, bisa jadi azab buat dia. Iya. Jadi azab itu lebih identik dengan maksiat, Pak. Sedangkan musibah itu tidak identik dengan maksiat. Terkadang menimpa orang beriman, bahkan juga musibah menimpa orang-orang yang tidak beriman. Apakah boleh mengingatkan tetangga-tetangga kita dari orang yang suka menyebar fitnah dengan lisannya Ustaz? Karena dengan lisannya banyak masalah yang terjadi di lingkungan. Kalau memang kita tahu bahwa orang ini lisannya itu selalu bikin masalah, memfitnah dan yang lain, boleh. Makanya Imam Nawawi ketika membahas tentang masalah gibah, Beliau mengatakan dikecualikan dari gibah enam perkara yang boleh. Gibah yang boleh itu apa? Di antaranya wa muhadzir dan orang yang mengingatkan bahaya orang lain. Boleh kalau memang itu untuk kemaslahatan. Kita bilang ke tetangga, maaf pak, itu orang tukang fitnah, begini, begini, begini. Supaya antum berhati-hati aja. Silahkan, boleh kalau memang itu dianggap maslahatnya besar. Kalau ada seseorang yang melaksanakan sholat wajib lalu dipanggil oleh ibunya, apakah lanjut sholat atau panggilan ibunya yang disahut? Sholat dulu dong. Karena sholat lima waktu lebih wajib daripada panggilan ibu. Ya, karena kan yang wajib itu berderajat-derajat. Maka dari itulah sholat lima waktu lebih dahulukan daripada memanggil sahutan orang orang tua. Nanti setelah sholat baru bilang ke, ke ibu, maaf tadi saya sedang sholat. Minta maaf kepada dia. Semisal ada seorang pegawai yang bekerja di suatu perusahaan tertentu, dia kedatangan seorang konsumen. Lalu si konsumen ini menyuap pegawai tersebut, tetapi si pegawai tidak mau menerimanya karena sudah tahu hukumnya. Lalu si konsumen kembali memberikan barang tersebut, tapi atas nama hadiah, sama aja. Itu dirubah aja dipoles gitu pak. Tetap jangan diterima. Itu namanya hadayal ummal yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Waktu itu Rasulullah mengirim orang untuk apa mengambil zakat. Sepulangnya orang ini berkata, ini zakat buat kalian, ini hadiah buat saya. Lalu Rasulullah marah dan bersabda, ada apa orang yang aku utus itu? Ketika pulang ia berkata, ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya. Apalah ia jisfi baiti ummi wa abi? Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayah dan atau ibunya untuk menunggu ada yang dapat ngasih hadiah atau enggak? Artinya apa? Ini namanya hadiah umal nggak boleh. Walaupun itu namanya hadiah tetap tidak boleh. Iya. Uang pelicin namanya Pak. Iya. Ada orang yang sudah mengenal sunnah, lalu ia tidak mau bergaul dengan tetangganya dikarenakan kekhawatiran akan pengaruh buruk tetangga tersebut. Kalau memang ia tahu bahwa dirinya ini lemah dan mudah terpengaruh oleh orang lain dan dia tahu bahwa tetangganya buruk, tidak berdosa buat dia. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya. Tapi kalau dia punya kemampuan untuk mewarnai orang lain, Silahkan ia lakukan dan itu lebih baik lagi. Kata Rasulullah, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Orang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan mereka lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan mereka. Itu lebih baik. Ya, makanya dalam hal masalah bergaul kita harus melihat kemampuan diri kita. Kira-kira kita mampu nggak untuk bergaul? Kalau kita tidak mampu alias lemah dan mudah dipengaruhi orang, maka kita tidak bergaul itu lebih baik. Bagaimana kita menghilangkan rasa ujub ketika melihat teman kita berbuat salah? segera kita ingat barangkali kesalahan saya lebih besar dari dia. Dia berbuat salah, kemarin saya banyak berbuat salah. Mungkin dia setelah ini taubat pada Allah, sementara saya malah ujub. Ya, kalau kita pikir ber, ber, berpikir seperti itu, insya Allah kita tidak akan terkena ujub. Kalau dulu pernah berbuat maksiat tatkala sendirian, namun setelah bertobat dan memenuhi syarat taubat, apakah tetap masuk dalam hadis gunung Tihamah tadi Ustadz? Masuk kalau memang antum ternyata ketika sendirian masih berbuat juga gitu. Tapi kalau memang antum taubatnya taubat nasuh dan antum tinggalkan sama sekali, maka tidak akan pernah tidak akan masuk. Ya. Hadis tersebut insya Allah selama antum istiqomah sampai akhir hayat. Ustaz motivasi belajar Al-Quran karena bercita-cita ingin jadi imam sholat Ini baik apa enggak ya? Iya Kalau saya memandang niat seperti ini kurang bagus Pak Kenapa demikian? Karena yang pertama kalau kita bercita-cita ngafalin Quran supaya jadi imam sholat, itu rata-rata karena pengen masyhur. Namanya imam kan, ya suaranya terdengar orang bisa kenal khawatirnya kita masuk kepada apa cinta kete ketenaran dan cinta ketenaran itu memang tersembunyi sekali terkadang ya tersembunyi sekali maka dari itu kalau bisa antum menghafal Al-Quran jangan untuk itu antum niatkan yang pertama menghafal Al-Quran mengharapkan pahala dari Allah yang kedua saya menghafal Al-Quran Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya kepada manusia, mengajarkan manusia tentang Al-Qur'an. Ya. Bolehkah kita mengikuti rukyah berjamaah? Yang saya ketahui dari fatwa para ulama, tidak ada syariat rukyah berjamaah. Ya, syariat rukyah berjamaah saya belum mendapatkan contohnya dari salafus saleh. Demikian pula saya belum mendapatkan fatwa-fatwa para ulama tentang masalah tersebut. Ya. Maka yang lebih bagusnya kita tidak ikuti. Karena segala sesuatu butuh kepada ada dalil. Apalagi ini masalah ibadah. Ya. Saat saya pernah melakukan dosa yang amat besar, alhamdulillah sudah bertaubat sekarang. Setelah bertaubat, masalah demi masalah datang selih berganti. Apa ini akibat dosa ya Ustaz di masa lalu? Bisa jadi. Allah ingin hapus dosa antum bersih. Karena masalah-masalah dan ujian itu hakikatnya apa? Menggugurkan dosa. Iya. Allah berfirman juga ما أصاب من مصيبة فبما kasabat أيديكم wa yahfu an Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu kecuali akibat daripada dosa-dosa kamu. Dan Allah memaafkan banyak manusia. Ya, itu bisa jadi akibat daripada dosa-dosa dan Allah ingin bersihkan antum dari dosa itu, tapi dengan cara diberikan apa? Musibah demi musibah. Seperti halnya manusia, kalangan jin ada yang beriman dan yang kafir. Nanti di akhirat apakah jin pun ada yang masuk surga? Iya. Bukankah Allah ketika menafsir menyebutkan tentang bidadari surga, Allah mengatakan apa? Lam yaqmishunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelumnya oleh manusia maupun jin. Allah mengatakan bidadari-bidadari itu belum pernah sebelumnya disentuh sentuh oleh siapa? Manusia maupun jin. Kata Ibnu Katsir ini menunjukkan bahwa jin pun ada yang masuk surga. Yang kedua, bahwasanya Allah menciptakan manusia dan jin itu sama tujuannya untuk beribadah, beribadah. Maka otomatis pastilah balasannya adalah sama juga yaitu surga bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Ustaz sama enggak pergi ke masjid dengan berjalan kaki dengan berkendaraan motor? Jelas enggak sama. Buktinya hadis riwayat Al-Bazzar Imam Abu Daud dan yang lainnya bahwa ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid. Lalu sahabat ini dianjurkan, kenapa kamu nggak beli keledai? supaya di waktu siang menghindarkan kamu dari panasnya ya pasir dan di waktu malam menghindarkan kamu dari gelapnya malam apa kata dia saya tidak mau saya ingin setiap langkah kaki saya ditulis oleh Allah maka Allah Rasulullah bersabda kepada sahabat tersebut Allah telah memberikan itu semua buat kamu makanya para sahabat menolak ketika pergi ke masjid ya pakai apa keledai menolak mereka lebih suka apa? Jalan kaki. Makanya kalau antum pergi mot pakai motor yang satu jalan kaki, jelas keutamaan yang jalan kaki tidak bisa dikalahkan oleh yang pakai motor. Saya punya istri sifatnya pemalas, Ustaz. Dan suka mengulang-ulang foto perbuatan yang tidak saya sukai, Ustaz. Itulah, Pak suami itu yang baik bukan hanya yang tidak pernah menyakiti istrinya, tapi suami yang baik itu yang sabar menghadapi apa? kekurangan yang pada istri yang ada pada istrinya. Kata Rasulullah, la yakrahu mu'minun mu'minah. Janganlah seorang suami membenci istrinya. Fa in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia tidak suka pada satu akhlak, dia masih suka akhlak yang yang lain. Antum jangan fokuskan kepada kekurangan dia. Sebab kalau antum memfokuskan mikirin kekurangan dia, saya yakin antum akan tergoda setan. Kalau antum tidak suka ini, saya istri, istri saya istri, kekurangannya pemalas, yang kedua suka mengulangi apa yang saya tidak sukai. Baik, jangan fokuskan pikirkan itu. Ada nggak sifat istri antum yang antum sukai? Tapi saya sukai kalau dia itu masaknya enak. Saya suka dia itu masya Allah cantik. Saya suka orangnya begini. Ah, fokuskan yang antum sukai itu. Supaya apa? Yang antum tidak suka itu menjadi remeh di mata antum. Yang kedua, antum berusaha menegur dia terkadang dengan apa? Suri tauladan antum. Dengan kelemah lembutan antum. Dan terkadang Pak, Istri itu mesti dirayu sekali-kali. Makanya kan Imam Al-Qurtubi, ya, Al Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah ketika membawakan hadis uh, wanita tercipta dari tulang rusuk Imam Al-Baghawi membawakan bab-bab mudaratun nisa, bab merayu wanita. Ya, lalu dibawakan hadis tersebut, Rasulullah istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna Nah, wanita itu tercipta dari tulang beng bengkok dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Kalau kamu biarkan ya tetap bengkok kata Rasulullah. Caranya bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baik kepada mereka. Iya. Ini antum diuji berarti oleh istri yang seperti itu. Ujian buat antum. Sabar enggak menghadapi istri seperti itu? Iya. Bagaimana hukumnya bercadar? Kalau saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan sunnah saja. Bahwa cadar itu hukumnya tidak wajib. Namun bukan berarti tidak wajib itu tidak tidak dilakukan, Pak. Yang namanya sunnah itu untuk apa? Dilakukan. Iya. Saat ini orang tua saya benci banget kalau melihat istri saya bercadar dan tidak mau bertemu saya dan istri saya. Dia hanya ingin bertemu jika istri saya sudah tidak bercadar. Ya udah kalau bertemu suruh buka cadarnya. Nanti pas pulang ke rumah pakai lagi cadarnya. Selesai kan? Iya, bisa diakalin begitu bisa. Saat benarkah sikap Ana yang menagih hutang kepada teman Ana yang berjanji akan membayar hutangnya tanggal sekian, kemudian jatuh tempo, tidak ada kabarnya. Kemudian Ana menasihati dia, kalau misalnya belum bisa bayar, ada omongannya tidak diam saja. Benar enggak? Enggak apa-apa. Ya, antum hanya mengingatkan saja. Kalau memang kamu nggak bisa bayar, tolonglah setidaknya ada omongan ke saya. Insya Allah saya maafkan kamu, saya akan tangguhkan lagi hutangnya kok. Iya, itu bagus. Karena kalau antum tangguhkan hutang, berarti antum dapat pahala sama dengan sedekah. Ketika antum menghutangi, pahalanya setengah sedekah setiap harinya tuh. Misalnya antum bilang, "Nih eh, saya hutangi kamu, bayar tiga bulan ya." Selama tiga bulan tuh setiap harinya pahalanya sedekah, setengahnya sedekah. Ketika pas hari temponya jatuh, ternyata dia nggak bisa bayar, kita bilang ya udah, saya tangguhkan lagi untuk tiga bulan yang akan datang. Maka kata Rasulullah apa? Maka setiap harinya ditulis sebagai satu sama sama sama dengan satu sedekah. Setelah tiga bulan jatuh tempo, ternyata apa? Antum menangguhkan lagi sampai tiga bulan yang akan datang. Kata Rasulullah, maka setiap harinya ditulis dengan dua kali sedekah. Terus demikian. Masya Allah. Ya. saudara saya bekerja di pabrik pembuat arak. Apakah status dari barang yang dia beli dari penghasilannya? Ya haram. Iya. Kenapa? Karena dia memberi dari yang membeli dari yang haram. Usaha hasil usaha dia haram. Iya. Maka buat dia haram. Bagaimana kalau barang itu diberikan kepada orang kepada antum misalnya, yang lebih baik jangan diterima karena itu dibeli dari hasil yang haram. Ya. Sampai sebatas mana kita harus bersabar terhadap keputusan kebijakan dan perubahan peraturan pemerintah yang belakangan makin mempersempit ruang gerak umat Islam? Emang antum mau memberontak? Kalau antum nggak sabar, antum mau ngapain? Coba saya mau tanya. Kalau antum gak sabar, antum mau ngapain? Masih mending Pak, antum pemimpinnya bukan Hajat bin Yusuf. Hajat bin Yusuf itu 120 ribu kaum muslimin dibunuh pelan-pelan. Bunuh pelan-pelan tau kan? Dicungkil matanya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dipotong tangannya, pelan-pelan mati sampai itu yang sudah dibunuh oleh Hajat bin Yusuf jumlahnya 120 ribu orang. Masih mending loh mas, pemimpin kita nggak begitu. Walaupun sekarang kita melihat selalu seakan-akan apa, tapi kalau kita sabar insya Allah. Antum tahu zaman Imam Ahmad bin Hambal, ahlu sunnah dipersempit ruang geraknya. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, bahkan seluruh ulama dipaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan banyak ulama disiksa, banyak ulama dibunuh. Di zaman siapa itu? Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim Billah, dan Khalifah Al-Watib Billah. Kemudian Imam Ahmad sabar, sabar, sabar. Dua tahun beliau disiksa setelah selesai penyiksaan di zaman Khalifah Al-Batik, dilepaskan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad telah sampai ke rumahnya, datang para fukuha Baghdad. Kemudian mereka berkata, Hai Aba Abdullah, ini urusannya sudah terlalu berat. Ayo kita memberontak Aba Abdullah. Apa kata Imam Ahmad? Ad-dima, ad Kamu harus jaga darah kaum muslimin, jangan sampai tercucur. Jangan, jangan. Akhirnya terjadi dialog sengit antara Imam Ahmad dengan para fuqaha. Imam Ahmad membawakan hujah-hujah dalil yang sangat banyak. Akhirnya kemudian mereka pun mengikuti perintah Imam Ahmad sabar. Ternyata apa? Dari kesabaran itu ada hasilnya enggak? Ada. Tak lama kemudian Al-Wafiq bila meninggal dunia. Diganti oleh Al-Mutawakil Allah. Di zaman Al-Mutawakil sunnah dibela dan orang-orang Mu'tazilah dikejar, dimasukkan penjara. Antum kira sabar itu tidak memberikan apa? Tidak akan memberikan apa namanya? Oh, eh, faidah. Sabar itu akan memberikan faedah. Kalau antum berkata, sampai kapan kita sabar Ustaz? Sampai kapan kita sabar Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, Inna satakunu asarah. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin al-asarah yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kata Rasulullah Fasbiru, sabarlah kalian. Kalau ada orang bertanya, sampai kapan kita bersabar? Rasulullah menjawab, fasbiru hatta talqauni ala haul. Sampai kalian berjumpa dengan tulit laga haul. Sabar Pak sampai kita berjumpa di telaga haud dengan Rasulullah SAW. Dan disitulah kemenangan yang agung. Dan antum kira kesabaran kita tidak akan dinilai oleh Allah? Dinilai insya Allah. Mungkin dengan kita sabar, bertakwa dan terus isi koma di atas sunnah. Walaupun pemerintah misalnya kebutuhan kebijakan-kebijakannya seakan-akan terus. Tapi ingat, sabarnya kita bukan berarti kita tidak apa? Bereaksi tapi tetap kita bereaksi sesuai dengan prosedur. Tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kalau kita sudah berusaha ternyata kita tidak punya kemampuan ya sabar. Insya Allah mudah-mudahan dengan kesabaran itu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita nggak yang memberontak, darah kaum muslimin yang tercucur. Islam yang jadi korban. Ya enggak? Iya. iya. Al Hasan Al Basri waktu hidupnya beliau itu beliau termasuk buronannya Hajat bin Yusuf. Karena tuduhan bahwa beliau termasuk orang yang membantu pemberontakan padahal Al Hasan Al Basri justru orang yang menasihati pemberontak. Suatu ketika Al Hasan Al Basri mendengar orang yang berdoa begini, Allahumma alaika Hajjaj, ya Allah binasakan si Hajjaj. Apa kata Al Hasan Al Basri? La taf'al, jangan lakukan itu. Kata orang ini, ya Hasan, kamu tidak tahu bagaimana kejamnya si Hajjaj. Kata Al Hasan Al-Basri, jangan lakukan. Sebab kalau Allah kabulkan doa kamu, ternyata Allah gantikan dengan babi dan kera. Artinya kamu dari tahu dari mana penggantinya bakalan lebih baik. Kamu bisa menjamin penggantinya lebih baik? Bisa saja penggantinya lebih pengis dan kejam dari itu. Tapi barangkali dengan kesabaran kita Allah ingin lihat Sampai mana? Terkadang Pak, ketika kita beriman dan bertakwa, ada aja ujian. Kita sekarang sedang diuji ini. Sejauh mana berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah dengan kesabaran dan ujian-ujian Allah tahu ternyata kita memang jujur dalam keimanan Mungkin tak lama Allah gantikan dengan yang lebih baik Mungkin tidak Ya akibat daripada kesabaran kita Allah ala kulli syai'in qadir Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Absyir insyaallah. Kalau kita bersabar, ya dan terus bertakwa kepada Allah, Allah berfirman apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ini, pegang kuat-kuat ayat ini. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan berbahaya untuk kamu sedikit pun juga. Syaratnya dua, terus bersabar dan terus bertakwa. Ini terkadang hanya karena takut itu teroris saja langsung cukur jenggot. Ya, iya. Ini namanya peyem, Pak peyem, so peyem. Ya. Imannya lembek, nggak sabar, hanya karena takut disebut teroris, hanya karena takut antum disebut apa? Wahabi. Akhirnya antum goyang, takut. Ini namanya tidak sabar. Nah biarin. Ya, mereka menuduh kita teroris kayak apa kayak kita kan nggak melakukan perbuatan terorisme. Yang penting kita terus bersabar, bertakwa, yakinlah segala macam tipu daya mereka tidak akan berbahaya buat kita. Selama kita bersabar dan terus ber takwa. Ini janji dari siapa? Hah? Janji dari siapa? Antum percaya nggak dengan janji Allah? Kalau antum percaya, kenapa antum harus takut? Iya, bukan kalau berfirman Inna Allah ma'asabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kenapa antum membaca ayat itu lalu antum berkata, sebatas apa kita bersabar? Seakan antum tidak percaya bahwa kesabaran itu akan mendapatkan mendatangkan kemenangan. Wallahi, kesabaran mendatangkan kemenangan. Allah alam. Bagaimana dengan tetangga kanan kiri Ustadz kebanyakan wanita penghibur? Apakah kita tersenyum kepada mereka tetap? Jangan pak, jangan tersenyum sama mereka. Bahaya. Nanti malah diajak nanti malam sama dia. Tapi dakwahi bisa dengan cara mendakwahi mereka ya melalui istri antum ataupun yang lainnya kasih buku-buku yang bermanfaat supaya mereka taubat ya bagaimana kita berpikir tapi kalau antum khawatir ini buat pendidikan anak Kiri kanan pelacur semua, mendingan antum hijrah. Antum cari tempat lain yang lebih ya minim mudorotnya. Karena ini berhubungan masalah apa? Pendidikan anak-anak antum nantinya takut khawatir terpengaruh oleh mereka itu. Ya. Ustaz, mohon penjelasan. Amalan Aduh, tulisannya agak susah nih. Ada dokter nggak di sini? Amalan. <laughs> Apakah ada sunnahnya atau hadisnya menikah umur 25 tahun? Tidak ada. Kalau dikatakan dahulu Rasulullah menikah umur 25 tahun itu sebelum diutus. Dan itu sifatnya kebetulan. Jadi tidak bisa dijadikan dah. Yang dalil itu perintah Rasul. Rasul bersabda apa? Ya ma'asyarah syabab man istata'a minkumul ba'ah zawaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah memiliki ba'ah, ba'ah itu kemampuan untuk menikah dari sisi biologis maupun ya batin maupun fisik dan antum sudah bisa jima, paham jima. Antum sudah bisa menafkahi, itu namanya ba ba'ah. Siapa di antara kalian sudah memiliki ba'ah, hendaklah menikah. Tidak melihat umur. Kalau antum sudah punya ba'ah umur 23 tahun, menikah segera. Ali bin Abi Thalib saja menikah umur 21 21 tahun. Iya. Nah ini Pak. Jangan biasakan menikah telat, jangan ya kalau bisa secepatnya menikah ya supaya bisa menghasilkan anak-anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berlemah lembut terhadap orang lain tanpa menjatuhkan harga diri saya? Karena setiap saya lemah lembut terhadap orang lain, saya semakin kurang disegani orang. Masya Allah. Antum pengen disegani ya kayak preman ya. Wah. Jadi akhirnya nggak mau senyum, nggak mau apa. Jangan seperti itu pak. Itu was-was setan. Justru kalau antum senyum, lembut, orang akan semakin apa? Senang kepada antum, antum semakin dekat kepada orang, dan Rasulullah mengatakan yang diharamkan atas api neraka diantaranya siapa? Yang dekat dengan manu manusia. Ya. Lembut itu bukan berarti lemah, bukan. Lembut tetap tegas boleh. Lembut dalam ucapan. Gimana kabarnya? Sehat. Selalu senyum di hadapan manusia. Ya. Adapun antum merasa ingin orang menyegak, menghormati antum, antum berarti memang gila kehormatan antum. Dan orang yang gila kehormatan ini bahaya, Pak. Ucapan antum, antum ingin disegani manusia saja, itu tanda bahwa antum memang ingin dihormati orang manusia. Jangan sekali-kali menjadi orang yang gila kehormatan. Kalau kita tersenyum kemudian dia tersenyum kepada kita, bagus. Bukan berarti dia tidak menghormati kita. Maunya antum penghormatan itu seperti apa sih? Orang takut sama saya, segan sama saya, ah segan ah nggak mau negor, mau bicara aja segan. Masya Allah. Antum bangga seperti bangga seperti itu. Berarti antum jauh dari manusia. Berarti antum tidak masuk dari orang-orang yang diharamkan atas api neraka. Rasulullah ber, bercanda nggak dengan para sahabatnya? Bercanda. Rasulullah SAW tersenyum dengan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah terkadang terkekeh-kekeh ketika berbicara dengan mereka. Bahkan ada sahabat yang selalu mencandai Rasulullah sampai-sampai Rasulullah tertawa terkekeh-kekeh. Tapi ini suka minum arak. Iya. Kemudian orang ini diketahuan minum arak, dicambuk, setelah dicambuk, dicandai lagi Rasulullah. Rasulullah ketawa. Minum arak lagi, dicambuk lagi. Saking seringnya ada seorang sahabat marah dan berkata, semoga Allah melaknat kamu. Apa kata Rasulullah anu? Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasul. Demikian ya akan Islam azakumullah. Rasulullah SAW ya menjaga kewibawaan bukan dengan seperti tadi yang nggak mau lemah lembut, nggak mau senyum, bukan. Contoh dong Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasul dekat dengan manusia, tapi para sahabat pun juga segan kepada Rasulullah. Karena kelembutannya, kasih sayangnya. Justru orang tuh semakin lembut, semakin kasih sayang, semakin memperlihatkan akhlakul karimah, orang semakin segan sama antum ya Allah alam mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf tidak sampai zuhur karena saya segera pulang ada kegiatan lain ini saja subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian ikhwatal Islam pendengar Radio Roja Rahimakumullah Kajian ilmiah kita dari bahasan tema Seorang hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Azza wa Jal Disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salam Hafirullah Yang kami siarkan dari Masjid Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat Semoga bermanfaat apa yang kita simak bersama tadi Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja saat ini 11 lebih 19 menit kita simak dan ikuti lantunan tilawah Al-Quran Karim di siang hari ini hingga kumandang azan, sholat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.